Al-Mahabbah Kita akan berbicara tentang cinta kepada Allah SWT Dan cinta kepada para saleh Khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Mahabbah itu nilai Cinta itu yang sejati adalah untuk Allah dan cinta yang sejati untuk Allah itu bagaimana bentuknya? Halatun yajidu hal insan juga Itu suatu keadaan yang didapati oleh manusia di dalam hatinya. Tahmilu ala inhimaki fi ta'ati. Ia akan mendorong pelakunya dia mabuk nikmat di dalam ibadah dan ketaatan wal ijtihad fi khidmati dan rajin di dalam melayani wal mutara'ati ila mardati dan berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkan kerelaannya وفي الحديث القدسي عن يعني الله تبارك وتعالى بما يثبتكم دلالة الحديث القدسي زي بدأ الله سبحانه وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعينه لأعينه لأعيذنه رواه البخاري ومعنى محبة الله وما يزال abdi dan masih saja hambaku itu berusaha mendekat kepadaku dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah sehingga aku mencintainya dan jika aku sudah mencintainya, maka pendengaranku dijadikanlah sebagai pendengarannya. Pandanganku dijadikanlah sebagai pandangannya. Tanganku dijadikanlah dengan gapai-gapaiannya. Dengan kakiku dia melangkah. Jika dia itu meminta sesuatu aku, pasti aku akan berikan. Dan jika dia itu meminta perlindungan kepadaku, pasti aku berikan baginya perlindungan. Wa makna mahabbatillahi lil abdi dan arti daripada cinta Allah kepada hambanya afuhu anhu berarti Allah memaafkannya rahmatuhu lahu dan Allah merahmatinya. Wenamu alaih dan Allah memberikan anugerah kepadanya. Wa mahabbatul abdillah sedangkan ungkapan cinta seorang hamba kepada Allah bagaimana bentuknya? Ta'atuhu lahu dengan melaksanakan taat kepadanya. Haibatul minhu rasa takut yang besar kepada dirinya. Waridoh biqada'ihi dia menerima dengan ketentuannya. Wasabruhu ala bala'ihi dan dia sabar terhadap cobaannya. Wasyukruhu li ni'matihi dan dia bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang Makhluk mahabbah Makhluk mahabbah itu adalah makhluk puncak bagi setiap wali bukan setiap manusia puncak bagi setiap wali tidak ada seorang wali pun kecuali dia mendapatkan Makhluk mahabbah kepada Allah oleh karena mereka itu disebut dengan para wali yang berarti para kekasih Allah karena sudah mendapatkan banyak Allah dari mereka. Sedangkan jalannya banyak. Jalan menuju kita meraih cinta Allah itu banyak. Tidak hanya seratus tidak hanya seribu bahkan jutaan jalan untuk kita meraih. Tapi semuanya itu di dalam kategori syariat, di dalam kategori ajarannya Nabi menyangka nanti semua yang diarahkan oleh Nabi kepada kita semuanya yang melaksanakannya situ bisa jadi merupakan jalan untuk baik ridhonya, cintanya dan kewalikannya. Oleh karenanya di sini sudah menjelaskan bahwasanya <clears throat> apa artinya mahabbah? Mahabbah itu adalah rasa cinta dan hati. Dengan rasa cinta itu seorang muslim, seorang mukmin itu akan melaksanakan segalanya karena dorongan cinta itu. Dan kita semua sudah merasakannya karena kita cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada adik kita, cinta kepada teman-teman kita. Itu cinta, itu ungkapan cinta. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah cinta kepada Allah dan itu bisa dibandingkan dengan cinta kita yang sudah kita rasakan kepada makhluknya. Bagaimana seorang itu yang mencintai dengan dasar cintanya itu, maka dia kemudian melakukan segala hal rela untuk melakukannya, walaupun itu berat, walaupun itu penuh pengorbanan. Itulah cinta. Itulah ketika seseorang itu mencintai Allah SWT maka dia itu akan terjerumus dan masuk ke dalam mabuk untuk melaksanakan taat kepada Allah tidak peduli kepada dirinya tidak peduli kepada lingkungannya oleh karena dikatakan wali maju wali maju itu wali maju itu siapa wali maju itu adalah wali yang cintanya melebihi daripada syariatnya cinta kepada Allah sampai nalarnya itu sudah tidak terpakai lagi. Itu seorang wali itu kita. Dan setiap wali pasti harus melewati wali itu. Cuma kalau syariatnya kuat, maka wali itu itu sebentar. Tapi kalau syariatnya tidak kuat, maka bisa jadi itu seumur hidup menjadi wali itu. Nah, jadi wali itu seperti itu. Oleh karenanya kita lihat beberapa aulia yang mereka itu cinta kepada Allah sampai mereka itu korban melaksanakan segala hal untuk Allah SWT dicontoh berjalan Habib Hasan bin soal Al-Hasan Wiridnya itu setiap hari melaksanakan sholat dua rakaat habis sholat isya yang tidak akan selesai kecuali dengan tibanya waktu subuh. Tapi rakaat pertama dia membaca Al-Quran sampai habis. Rakaat kedua dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak ribu kali. Bukan sekali-sekali, tapi setiap hari. Bukan cuma seminggu, sebulan, setahun, terus. Sampai dia meninggal. Nah, ini bentuk ungkapan cinta seorang hamba kepada Allah. Zainal Ali Zainal Abidin Beliau di antara muridnya Setiap hari itu masyarakat sholat sebanyak seribu rakaat. Kita kalkulasi Kalau seumpama Satu rakaatnya atau dua rakaatnya itu menghabiskan waktu lima menit berarti lima menit kali seribu berapa? dibagi puluh berapa? padahal jamnya itu sehari cuma dua puluh empat jam jadi dia itu menghabiskan waktunya hanya untuk masalah sholat Tapi dikatakan sehari Ali ini Ketika ditanya di mana dia, pasti ada di masjid, di rumah, pastikan dalam keadaan sholat. Kebanyakan itu Aktivitas keduniaan dia, tapi untuk menjaga dia sholat itu. Jadi kebanyakan aktivitas sholat. Nah ini ini bentuk ungkapan cinta dari para hamba kepada Allah. Jauh kalian Salim selama 40 tahun lamanya setiap malam habis sholat isya dia berangkat dari Inang pergi ke Saling dan dia mengisi bak mandi masjid-masjid semua masjid yang ada di Tarik. Padahal masjid di Tarik itu sebanyak 360 masjid. Itu siapa? hari. Dia tidak pulang kecuali dengan sholat subuh. Berarti apa? Dia sholat subuh dan bukunya isya selama 40 tahun. Karena tidak berarti sholat. Nah, Begitulah Habib Abdullah bin Sim bin Tahir. Beliau setiap hari itu di antara amaliyahnya menghadapkan Quran sekali. Membaca la ilaha illallah wa Membaca ya Allah ya Allah wa sekali. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 20 kali setiap hari. Ya, bisa kita bayangkan lihat bagaimana mereka itu mengungkapkan rasa cinta itu dan mereka masuk ke dalam ibadah seakan-akan mereka tidak merasakan kepenatan, ketihan, kebosanan dan sebagainya. Karena apa? Nah, karena mereka melakukannya dengan besar. Jadi, nah, nah, jadi tidak mudah untuk mendapatkan yang demikian itu tidak mudah. Karena apa di dunia itu semuanya harus bertahap. Tidak ada sesuatu di dunia itu dalam keadaan instan. Harus bertahap. Kita mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tidak bisa kita mulai yang besar atau yang kecil, pasti kita akan meningkatkannya. Nah, jadi kita bertahap. Kita mau mempunyai wirid seperti Sayyid Ali bin Dia melaksanakan sholat setiap harinya seribu rakaat. Maka kita jangan langsung seribu rakaat. Mulai dulu dari 50 seminggu kemudian naik 100 seminggu kemudian lagi naik 50 nah, terus begitu itu baru bisa bangun jadi kalau kita langsung 1000 atau langsung 100 maka kemudian kita tidak akan merasakan suatu lagi nah, karena itu termasuk tipuannya iblis banyak langsung dibikin sebuah batasan yang sangat tidak mampu dia lakukan, tapi kemudian maksud tujuannya iblis itu supaya dia tidak mau lagi. Jadi harus bertahap. Begitu pula yang namanya mahabbah itu merupakan sebuah orientasi bisa bisa karena terkait dengan Allah semua yang terkait dengan Allah bisa jadi sebuah orientasi orientasi ibadah kita orientasi kehidupan kita itu adalah akhirat tapi akhirat itu yang terkait dengan akhirat itu masih Allah Kenapa kamu ibadah? Iya, aku ingin mencari cintanya Allah. Kenapa kamu beribadah? Iya, karena aku ingin mencari ridhonya Allah. Kenapa kamu beribadah? Iya, karena aku ingin mencari tempat di sisinya. Kenapa kamu beribadah? Iya, karena aku ingin dikumpulkan Allah Ta'ala di dalam surga yang ada Nabi yang Nah, itu orang nasib. Nah, itu tidak ada masalah. Mahabat juga orang nasib. Sebuah keinginan seorang hamba yang mendasarinya atau yang menjadi landasan untuk dia berbuat. Nah, jadi semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah, semuanya dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan apa arti daripada mahabbah Allah? Kalau sudah kita dapatkan di dalam hati kita, kita merasa cinta kepada Allah ataupun cinta Allah kepada kita sudah dianugerahkan kepada kita apa yang didapatkannya didapatkan oleh seorang hamba daripada Allah jika Allah mencintai itu adalah dia selalu dimaafkan. Sebagaimana kalau semua ada seorang murid yang dicintai oleh gurunya, dia melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak akan menghapus cintanya, karena cinta itu lebih besar. Cinta dan benci itu lebih dasar cinta ketimbang benci. Benci itu bisa terhapus tapi cinta itu sulit untuk dihapus. Benci itu mudah dihapus dengan kebaikan. Ada orang benci pada kita kasih kebaikan sedikit, hilang. Tapi kalau sudah orang adu cinta kepada orang lain untuk menghilangkannya itu sulit. Nah, itu. Sehingga dikatakan cinta seseorang akan menjadikan orang itu buta matanya, tuli telinganya, tidak bisa mengendus apapun hidungnya, tidak bisa merasakan apapun lidahnya eh, cinta karena cinta orang itu bisa mendapatkan karena itu tulus tapi benci sulit untuk tulus tapi karena cinta bisa tulus cinta itu bisa menjadikan segala sesuatu yang tidak enak jadi enak tapi bencinya tetap yang enak enak enak yang enak menjadi enak itu cinta Nabi kurang benci tidak. Oleh karena itu, jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apapun dosa yang dilakukannya itu dihapuskan. Oleh karenanya di antara doanya para soleh itu seperti ini. Allahumma al sayyiati sayyiat man ahbabta. Wa la taj'al hasanati hasanat man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kebaikan kesalahan kesalahan itu adalah kesalahan orang-orang yang kau cintai. Dan jangan kau jadikan kebaikanmu ini seperti kebaikan orang yang kau benci. Orang benci. Orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, apa pun kebaikannya tidak akan ditoleh, tidak akan ditulis, tidak akan ditulis. Tidak akan dibalas, diganjar dengan kebaikan Allah Ta'ala. Karena dibenci, dasarnya dibenci. Sama halnya seperti kalau kita benci sama orang, orang itu memberikan suatu pemberian, kan bagus kebaikan Pasti di tadi jangan itu ada meletnya, daun ada sihir, jalan-jalan. Karena pada dasarnya kita benci sama dia. Kebaikan apapun yang dilakukan tidak akan berubah. Nah, ini. Tapi kalau kita cinta pada seorang, kesalahan apapun itu tidak akan merubahnya. Kembalikan cuma lebih dahsyat cinta daripada benci karena benci itu cukup dengan kita berikan kebaikan akan luntur. Misalnya apa? Ada orang yang benci pada kita, eh, maka kita mesti memberikan Kita berikan kebaikan Nah, nanti mungkin pertama kali dia merasa ragu untuk menerimanya, contoh kepada kita, tapi lambat laun karena tahu ketulusan hati kita akan hilang semuanya dan menerimanya. Nah, tapi kalau menghilangkan rasa cinta dalam hati itu sulit sekali. Nah itu Kemudian warahmatullahi pun kita berada kita akan dirahmati oleh Allah Taala. Orang dicintai oleh Allah Taala maka selalu akan berada di dalam rahmatnya. Dengan rahmatnya itulah dia akan mendapatkan keberkahan. Dengan rahmatnya itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan rahmatnya itulah dia akan mendapatkan kemudahan. Dengan rahmatnya itulah dia akan mendapatkan berbun. Dengan rahmatnya itulah dia itu akan mendapatkan kelapangan. Jadi semua itu berkatnya rahmatnya Allah tanpa rahmat Allah tidak ada kebaikan di sini. Semua dalam rahmat Allah. Kita mendengar keterangan sekarang karena rahmat Allah. Kita mendapatkan inayah dan hidayah dari ayah serta makmunan itu karena rahmat Allah. Semua pemberian pemberian Allah itu dasarnya dasar itu rahmat Allah. Kalau kita sudah hidayah kita akan dapat rahmat Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita anugerah-anugerah yang banyak kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Karena apa cinta? Apa sih yang nggak bisa diberikan oleh cinta? Ketika seorang itu mencintai orang lain, maka semua permintaannya akan diberikan. Lekannya daripada itu sih tadi cukup sebagai motivasi buat kita untuk kita menjadi orang-orang yang dicintainya dan semoga kita sampai ke batas itu. Apa kata yang Mas Adam disebut? وما يزال عبدي يتقرب nawafil hatta wa احبه dan masih saja seseorang itu berusaha mendekat kepadaku dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah sehingga aku mencintai. Nah, jadi di sini memberikan arti kepada kita, petunjuk kepada kita bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah Taala maka tidak cukup kita hanya dengan melakukan sesuatu yang wajib atau dengan menjauhi sesuatu yang diharamkan. Nah cukup karena itu standar Ya nah Sama seperti kalau seumpama kita punya murid, kita berikan tugas. Nanti setelah pelajaran semuanya harus bersihkan tempat masing-masing. Harus bersihkan halaman rumahnya besar. Maka mereka melaksanakan biasa saja, tidak mendapat perhatian dari Ustaz biasa. Tapi kalau ada sesuatu satu daripada mereka yang bukan hanya membersihkan halaman, tapi dia juga mengepel, dia juga membersihkan tanaman, menyerami tanaman, memperbaiki tanaman, masuk ke dalam rumah, sudah menaklukkan rumah dan sebagainya misalnya. Kira-kira gimana? Beda antara perhatiannya seorang guru itu kepada yang lainnya dengan kepada satu orang. Nah itulah. Jadi cinta Allah itu harus penting. Cinta Allah itu harus jadi. Gimana caranya? Nah, mudah. Mudah. Cari perhatian. Ya. Allah Ta'ala itu dari mulai awal penciptaannya itu memang sengaja mendekatkan wacana, pikiran, perbandingan, neraca yang terkait dengannya itu dengan sesama manusia. Gimana sih caranya kita dibenci yang orang? muda? Gimana caranya? Bikin kesalahan kepadanya. Gimana sih caranya kita supaya mendapat perhatian orang lain, cintanya orang lain, anugerahnya orang lain? Bisa nggak misalnya? Kalau seumpama saya akan berjuang untuk mendapatkan cintanya orang itu, bisa nggak? Bisa. Nggak ada malah dia bisa. Habis itu pula berarti Allah Taala juga bisa diperjuangkan cintanya. Nah, cuma bagaimana caranya persis seperti manusia? Ada orang yang mencari cinta manusia dalam melempar piring? Ada? Ada. Adakah kiranya Orang yang mencari cinta di manusia dengan cara mencoreng mukanya, mencari perhatiannya, dan dengan memberi hadiah kepadanya, dengan berbuat baik kepadanya, dengan bertutur kata lembut kepadanya, itu semua maksud tujuannya itu adalah caper, cari perhatiannya. Kalau sudah perhatian, maka pasti akan timbul rasa senang. Senang dulu. Kalau sudah timbul rasa senang, maka akan timbul kecondongan. Kalau sudah timbul kecondongan, maka akan timbul rasa rindu. Rindu, maka akan timbul rasa cinta. Makanya kalau belum pernah merasakan, jangan jawab. Jadi ya, seperti itu. Nah, jadi berarti apa? Oleh karenanya Allah Ta'ala dalam hadisnya mengatakan, yang tidak ada, carilah. Cari aku itu apa cintanya? perhatiannya, kebaikannya. Cari sama seperti kalau ke rumah kalian tuh mau cari perhatiannya Ustaz, bisa nggak? Bisa, gimana caranya? Bikin kopi buat Ustaz, saya bikinkan kue buat Ustaz, sendal diambil siapin, hujan waktu diambilkan payung. Nah itu kan perhatian itu namanya. Dari perhatian dengan maksud tujuan untuk meraih ridho Allah Taala. Ayat nah, semacam itu yang nyambung langsung karena yang memberikan bukan Ustaz tapi Allah di atas sana. Jadi yang diperlukan dari seorang murid itu sebenarnya itu adalah sidik. Kesidikan dia, kejujuran dia kepada Allah Ta'ala. itu melakukannya untuk siapa? Karena yang memberikan semuanya Allah. Memberikan segala sesuatu Allah. Perhatian guru pada kita itu siapa yang memberikan Allah. Cinta guru pada kita itu siapa? Allah. Walaupun kita tidak mungkin langsung kepada Allah, tapi harus ada wasilah. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman dan berperan, Wabtahu ilaihil wasilah, harus ada wasilah. Wasilah kita siapa? Rasulullah yang pertama. Nah mungkin tidak akan sampai Rasulullah kecuali harus melalui guru, melalui orang tua, melalui suami harus. Kalau tanpa suami, tanpa guru, tanpa orang tua, maka mungkin tidak akan sampai pada Kalau nggak sampai pada Nabi, mungkin tidak akan sampai pada Allah. Sebagaimana kita mendapatkan Al-Quran melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. kalau kita ingin sampai pada Allah juga harus melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, lihat bagaimana saya disebutkan jadi pertama kali syarat untuk kita mulai cintanya itu adalah kita harus mendekat kepadanya dengan sesuatu yang sunnah, bukan wajib. Hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Jadi sampai, bukan langsung spontan. Sedikit demi sedikit terus berjuang, berjuang, berjuang. Dan berjuang itu harus membutuhkan kepada per berjuang, ya ada lawan nafsunya, lawan perasaannya, dibiarkan oleh orang jadi masalah yang penting Allah itu kepada kita terus sama-sama kenapa harus ada mujahadah kenapa harus ada pengorbanan karena cinta itu adalah sebuah pengakuan dan pengakuan itu membutuhkan kepada sebuah pembukti nah buktinya kalau semua kalian tanya kalian cinta pada Cinta. apa bukti jadi kita seorang murid kepada gurunya maksudnya. Nah, jadi apa buktinya? Buktinya apa? Oh iya, karena kalau hadir tali masuk, nanti selalu ada di depan. Karena hadir tali dimaksud, selalu ada nulis. Nah, kalau cuma ada yang mengatakan apa buktinya? Alhamdulillah saya setiap hadir tali dimaksud, masuk, aku selalu tidur. Misalnya. Itu cinta itu sebaliknya, tanda tidak cinta. Nah, kan, jadi cinta itu ada, tapi cinta itu harus diletakkan pada porsinya supaya kita menjadi seorang proporsional. Nah, gimana meletakkan cinta yang sebenarnya itu? Meletakkan cinta yang sebenarnya adalah yang patut untuk kita cintai adalah Allah. Nomor dua, Nomor tiga, orang tua dan guru. Nomor empat, lalu suami, lalu keluarga, lalu solihin. Jadi yang paling patut untuk dicintai adalah Allah. Jadi kalau seumpama kita sudah cinta pada Allah semuanya tadi. Tapi kalau kita tidak cinta pada Allah maka semua cinta manusia tidak akan berhasil. Tapi kalau kita mulai cinta Allah, kita dipastikan apa cintanya semua Nah, apa yang akan diraih di sini disebutkan lagi. Baiklah, bab terputus sama Allah dia nomi. Kekuatan pendengarannya Allah itu letakkan padanya. Sehingga dia bisa tahu bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia. Kenapa? Diberikan kelebihan dari Allah SWT. Wabasarul ladhi yafsiru bihi. Matanya itu diberikan diberikan kekuatan Allah Ta'ala. Sehingga dia bisa memandang, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh manusia biasa. karena kekuatannya, karena dia itu telah menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Sebagaimana kita kalau kita pada maka sesuatu yang istimewa akan diberikan. Untuk apa? Supaya mendapatkan kelebihan, keistimewaan yang menjadi bukti bahwasanya dia itu cinta kepadanya. Orang lain lihat loh, kenapa dia bisa begini, pakai alat ini, kok istimewa banget? Iya, karena itu kecintaan si bulan. Begitu pula, aulia itu ada karoma Kenapa ada karoma Karena bukti cintanya Allah pada dia bukti cinta Allah pada dia itu apa buktinya? Itu ada karomahnya. Nah, jadi karomah itu seakan-akan sama seperti mukjizat fungsinya, yaitu apa? Bahwasanya sodako abdi fima kola. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh hambaku ini. Itu bagi Nabi dan Rasul itu loh. Dan bagi seorang wali, sodako abdi fima hadasa bihi. Jadi benar hambaku dengan apa yang terjadi padanya. Aku mencintai. Jadi itulah yang akan dapatkan oleh seorang yang mencintai Allah Taala atau mencintai Allah Taala. Berarti apa? Berarti tidak ada cinta segitiga tidak ada. Tapi cinta itu hanya dari seorang hamba kepada Allah. Ketika kita itu sudah melepaskan cinta kita kepada Allah Taala, maka Allah akan membalas cinta itu dengan lebih cepat kepada jadi sama seperti kita menyentol nyentol, tapi di kaca. Kita senter kaca, maka pantulannya kemana? Berarti apa? Yang harus menyalakan sentolnya atau senternya itu siapa? Kita. Lalu Allah akan Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala yang berkatnya majelis ini, Amin. yang berkatnya rahmat yang Allah turunkan, Amin berkatnya hakim yang Allah turunkan di antara kita semoga kita semuanya termasuk mendapatkan alam dan mendapatkan cintanya Allah kepada kita dan kita termasuk mencintai Allah dan Rasulnya sehingga kita bermaksud yang meninggalkan dunia dalam keadaan kita sangat ingin berjumpa dengannya karena kita sangat mencintainya sehingga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ala hadisnya yang berikutnya. Wa ala marakam salih al-Fatihah. يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على أشرفنا فاطب علينا توبة تغفر لكل حبة واستر لنا عورتي وأمن واغفر لوالدينا حقي ومولدينا والأهل والإخوان والسائر أو ذرة أو